Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين <clears throat> اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita kajian rutin membahas atau membaca risalah Hakikatu al-Manhaj as-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري hafizahullahu taala dan kita masih pada pembahasan pasal pertama tentang nasy'atu al-manhaj as-salafi. Nasy'atu al-manhaj as-salafi. Dan beliau telah menjelaskan pada pertemuan yang sebelumnya kita baca barakallahu fikum bahwasannya awal mula berkembangnya dan yang mencetuskan pertama kali manhajus salaf adalah Allah Subhanahu wa taala dan telah Allah Azza wa Jalla tetapkan barakallahu fikum semenjak Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian Syekh Abdullah Ibn Salfiq al zafiri Hafizahullah taala menyampaikan dan memberikan pemaparan bahwa di antara masalah yang betul-betul diseriusi di dalam manhajus salafi ada empat permasalahan dan empat perkara. Empat permasalahan dan juga empat perkara. Yang mana keempat-empatnya ini barakallahu fikum diselisihi atau empat masalah ini adalah empat perkara yang Rasulullah alaihi salatu wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah. Empat perkara ini Rasul alaihi salatu wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah. Dan kita telah sampai pada poin yang kedua yaitu poin tentang al-amru bil ijtima'i fid din wan nahyu anit tafarruq perintah untuk bersatu di atas ajaran agama di atas din al-qawim serta menjauh dan dilarang barakallahu fikum dari perpecahan Nam setelah datanya al-bayyinah Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah dan demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Inna Allah yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai tiga perkara untuk kalian wa yakrahu lakum salasan dan membenci dan nam tidak suka pada kalian tiga perkara pula. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah meridhai pada diri kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian dan perkara yang diridhai oleh Allah yang kedua ialah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala kalian semuanya. Wala tafarraqu dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah wa yakrahu lakum Naam, wa lakum dan Allah Jalla wa ala benci pada diri kalian dalam tiga hal. Nah, yang pertama kila wa qala. Yang kedua kasratus sual, banyak bertanya. Yang ketiga ialah idha'atul mal. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Dan di dalam riwayat yang lain yang disebutkan bahwasanya perkara yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala yang ketiga ialah wa alla tu, wa, al, wa an ma wallahu Allahu amrakum yaitu kala menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang telah Allah beri kekuasaan mengurusi perkara kalian yakni waliul amr dalam kitab Al-Minhaj Bisyarah Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi taala alaihi menjelaskan atau memberikan catatan ringkas pada hadis ini. Nah, di antara yang beliau sampaikan ialah wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala tafarraqu. Adapun sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam yang berisi larangan wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah fahuwa larangan beliau tersebut amrun biluzumi jama'atil muslimin merupakan redaksinya larangan tetapi merupakan kilas baliknya adalah perintah perintah untuk luzum jamaah untuk terus dan senantiasa menetapi berpegang teguh tidak memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Bersatu bersama kaum muslimin di bawah naungan pemerintah wa ta'allafa ba'duhum bi ba'd serta bersatu dengan mereka saling menguatkan satu sama lain di antara mereka tidak berpecah belah nah, saling mendukung dan saling menguatkan wa hadhihi ihda qawaidil islam kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan ini merupakan salah satu kaidah Islam. Larangan untuk berpecah belah sekaligus perintah untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ihda qawaidil Islam merupakan salah satu kaidah-kaidah Islam. Nah, merupakan apa? salah satu kaidah Islam. Persis seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu taala, manhajus salaf, manhaj yang benar-benar memiliki perhatian yang serius terhadap perkara persatuan para pemeluknya. Memiliki perhatian yang serius agar para pemeluknya tidak ber, bercerai-berai, berpecah belah, berselisih satu sama lain di antara mereka. Karena memang yang namanya perselisihan itu akan mewariskan yang namanya kelemahan. Karena yang namanya perselisihan itu barakallahu fikum akan mewariskan yang namanya naam kehancuran. Karena yang namanya al-furqah itu merupakan azab. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu' Fatawa lil Imam Abdurrahman bin Qasim atau nam, li Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahallahu taala. Syekhul Islam menyatakan wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Apabila kaum atau kaum muslimin tafarraq berpecah belah, berselisih berkelompok-kelompok maka akibatnya ialah yang akan muncul kata Syekhul Islam fasadu maka mereka akan rusak mereka akan rusak dan akibat berikutnya wahalaku dan mereka pasti akan hancur mereka pasti akan binasa ini akibat dari apa akibat dari perpecahan makanya diseriusi oleh manhajus salafi untuk as-salafiyun bersatu diseriusi bahkan kaum muslimin secara umum dihimbau, diajak, diseru untuk bersatu di atas agama Allah, di atas agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Ini manhajus salaf mengajak apa? Mengajak kaum muslimin kembali kepada as-salafiyah bersatu di atasnya. Kalau tidak mereka tidak mau bersatu di atasnya, kalau mereka tetap bersikukuh untuk berpecah belah mengikuti pandangan-pandangan mereka, mengikuti pemikiran dan ideologi dan rasio-rasio mereka dalam agama, terjadilah perselisihan, terjadilah percekcokan, terjadilah enam perbedaan antara di antara mereka semuanya akhirnya berpecah belah satu sama lain. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing semuanya bangga dengan cara pandangnya masing-masing. Ide dengan bangga dengan cara, dengan cara berideologinya masing-masing. Apa akibatnya? Fasadu wahalaku. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Fasadu rusak wahalaku dan binasa mereka. Apabila diserang oleh musuh, tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Karena pada pada kondisi yang lemah dan betul-betul sangat-sangat lemah. Akan tetapi kata Syekhul Islam wa idza ijtama'u wa idza ijtama'u salahu wa malaku tapi kalau mereka umat ini, kaum muslimin, secara umum mau bersatu di atas as-salafiyah, di atas ajaran sunnah, solahu mereka kondisi mereka akan jadi saleh akan menjadi baik menjadi bagus wa malaku dan mereka akan mampu memiliki memiliki apa memiliki kekuatan memiliki kekuasaan barakallahu fiikum. fa innal jama'ata rahmatun karena yang namanya jamaah itu merupakan rahmat yang namanya jamaah merupakan rahmat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sementara wal furqatu kata beliau Sementara al-furqah perpecahan, perselisihan yang didirikan di atas sikap benci bukan benci dinian atau dianatan bukan tetapi rasa benci yang dibangun di atas selain perkara-perkara dianah itu merupakan azab al-furqatu azabun perpecahan merupakan azab yang menimpa umat umat ini. Bagaimana mereka melanggar Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. din. Bagaimana mereka terus kemudian melanggar asl min din. Bagaimana mereka melanggar perintah Allah Jalla wa'ala untuk bersatu dalam sekian banyak ayat dalam, dalam sekian banyak hadis. Karena memang perpecahan itu merupakan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah warisan ahlul jahiliyah warisan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mereka telah bagaimana Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita ya pada ayat yang telah kita bacakan di surat Syura, mereka berpecah belah, memecah persatuan mereka, memecah agama mereka. Mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, atau mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat Setelah datang ilmu kepada mereka, setelah datang bayinat itu kepada mereka, ayat-ayat Allah, bimbingan-bimbingan telah datang kepada mereka, tetapi mereka tetap bersikuku di atas perpecahan. Warisan ahlul kitab, warisan ahlul jahiliyah yang kita semuanya diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semua diperintahkan oleh Allah Jalla wa untuk tidak bertasyabuh kepada mereka, menyelisih mereka. Kalau mereka suka berpecah belah, kita suka bersatu. Kita suka bersatu dan agama kita adalah agama yang menghimbau pemeluknya untuk melestarikan dan menghidupkan persatuan di atas sunnah. Nah, dan bahkan sifat Yahudi dan Nasra dan Ahlul Jahiliyah ini yang melestarikan dari kalangan umat ini adalah Ahlul Bid'ah dan Ahlul Batil. Ahlul Bid'ah dan Ahlul Batil. Maka oleh karenanya Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama una apabila melihat kenyataan, melihat peristiwa perpecahan yang tidak dibangun di atas landasan din, landasan agama, maka para ulama bangkit untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Namun apabila salah satu pihak barakallahu fikum tetap tidak mau bersatu, tetap memelihara perpecahan dan mempertahankan perseteruan, mempertahankan perselisihan yang ada dalam keadaan bukan apakah perkara usuluddin, aslum usuluddin, bukan. Maka para ulama pun bangkit untuk menjelaskannya. Sebagaimana hal ini ditempuh oleh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. Hafizahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan. Nah, menjelaskan tindakan Muhammad ibnu Hadi yang menghancurkan prinsip sunnah ini. Prinsip apa? Prinsip persatuan. Beliau menyatakan di dalam ta'liqat ala tu'unati Syekh Muhammad ibn Hadi fi unasin abriya mimma yasifuhum bih. Nah, dalam makalah beliau yang berisi bantahan terhadap Muhammad ibnu Hadi, beliau menyatakan mawakifuka التي التي فرقت السلفيين في عدد من البلدان ومن تلك المواقف تصريحك لجماعة فركوس الجزائريين بألا يجتمعوا بالسلفيين الذين يدعون إلى الاجتماع هذا الشيخ ربي حفظه الله تعالى sikap-sikapmu wahai Muhammad ibnu Hadi yang memecah belah persatuan as-salafiyun fi adadin minal buldan di sekian banyak negara. Sikap-sikap antum adalah sikap-sikap mengajak salafiyin berpecah belah. Sikapnya antum. Karena memang sebelum kalimat ini Muhammad ibnu Hadi 6 uh, Syekh Rabi menukilkan ucapan Muhammad ibnu Hadi bahwasanya dia apa mengajak kaum muslim untuk islah, mengajak kaum muslim mengajak salafin untuk bersatu. Maka beliau membantah Muhammad bin Hadi dalam fitnah uh, musafiqah. Sikap-sikapmu sendiri bertentangan dengan ucapanmu wahai Muhammad ibnu Hadi. Sikap-sikapmu yang memecah belah barisan dakwah salafi uh, salafiyah memecah belah as-salafiyun persatuan mereka di berbagai negara. Wa min tilkal mawakif dan di antara salah satu mawakifnya Anda adalah tasrihuka. Nah, ucapan antum yang secara terang-terangan menyatakan kepada jama'atu firkus. Menyatakan kepada para pengikut Muhammad Ali Firkus. Al-Jazairiyin dari kalangan Naam, salafiyun di Jazair. Kau menyatakan kepada para pengikutnya Muhammad Ali Firkus bi alla yajtami'u bis salafiyyin agar kalian tidak usah bersatu dan jangan bersatu dengan as-salafiyun di Jazairi eh, di di Jazair yang mengajak kepada persatuan. Jangan bersatu dengan orang-orang yang menyuruh kepada persatuan. Kamu sendiri wahai Muhammad Ibnu Hadi yang memecah belah salafiyun. Sekarang giliran kamu menyatakan bersatu, bersatu, bersatu. Bersatu apanya? mau Maukifnya antum menjadi saksi bahwasanya antum memecah belah salafiyin. Wahadal kalam kata Syekh Rabi' Wahadal kalamu musajjalun bisautik. Ucapanmu ini terekam dengan suara dengan suaramu. Para ulama menghimbau di, di negeri Jazair untuk bersatu Para pengikut Muhammad Ali Firkus juga dihimbau untuk bersatu. Justru engkau justru engkau menyatakan kepada para pengikut Muhammad Ali Firkus jangan bersatu. Wa fi'luka hadza kata Syekh Rabi' dan tindakanmu ini wahai Muhammad ibnu Hadi yukhalifu qaulallahi azza wa jal menyelisihi firman Allah tabaraka wa taala ittaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana firman Allah ini azza wa jalla ini menyelisihi tindakanmu. Allah menyatakan, "Fattaqullah, bertakwalah kalian semuanya dan takutlah kalian semuanya kepada Allah wa aslihu Zabainikum dan perbaikilah hubungan kalian satu sama lain di antara kalian sambung kembali ukhuwah kalian perbaikilah hubungan orang-orang dari kalian yang sedang berselisih perbaiki nah bahkan islahu dzatil bayyin ini tadi diikatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan keimanan wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah untuk islah. Taatlah untuk bersatu. In kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman dengan keimanan yang jujur. Begitu pula Syekh Rabi melanjutkan wa yukhalifu qaulallahi azza wa jal. Tindakanmu ini juga ucapanmu tadi juga menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innamal mu'minuna ikhwah." Kaum mukminin itu hubungan mereka hanyalah persaudaraan. Hubungan mereka adalah bersaudara. Fa aslihu Naam. Baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan antar kedua saudara kalian. Perbaikilah saudara-saudara kalian sedang berselisih. Yang ini Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala eh, menghimbau untuk islah, menghimbau untuk bersatu kembali, menghimbau untuk barakallahu fikum bersaudara kembali, memperbaiki hubungannya kembali, yang satunya ngerusak. Nah, yang satunya merusak. Ya dalam fitnah kali ini ya channel-channel ini. Channel-channel fitnah. Yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala sebagai ghawaiyun. Ya, yang Syekh Masyaikh menghimbau untuk bersatu, yang ini terus meniupkan api permusuhan untuk terus berkobar. Dan gak enak diem dia. Ya, gak enak diem. Apapun usaha persatuan, bagaimana caranya? Ya, digambarkan itu sebagai apa? Sebagai enam upaya makar dan yang lain sebagainya. Kemudian Syekh Rabi melanjutkan wa yukhalifu qaulan Nabi alaihi salatu wassalam dan tindakanmu ini Muhammad ibnu Hadi menyelisihi sabda Rasul alaihi salatu wassalam ala ukhbirukum bi afdali min darajati salati wassiyam maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabah amalan yang lebih afdol dari derajat salat dan derajat puasa serta sedekah Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, ya tentu wahai Rasulullah, coba minta tolong kabarkan kepada kami apa amalan tersebut. Qala islahu dhatil bayyin. Kata beliau islahu dhatil bayyin, yaitu memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan orang-orang yang sedang berselisih. Mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Wafasadu dzatil bayyin hiyal haliqah dan kerusakan hubungan itu itu merupakan haliqah haliqah artinya apa menggundul bukan menggundul rambut maksudnya enggak tapi menggundul agama menggundul keimanan nasallallahu salamat wal afiyah Nah, nah upaya upaya permusuhan, upaya mengobarkan api kebencian dan permusuhan betul-betul mengikis keimanan ya, mengikis keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan apa? Pentingnya persatuan. Ya. Dan ini merupakan ikhwani din rahimani wa rahimakumullah aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Merupakan salah satu dari sekian prinsip-prinsip penting dalam dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Maka oleh karena itu, para ulama' menjelaskan bahwa di antara ciri-ciri ahlul bidah dan ahlul batil dan ciri-cirinya ahlul jahiliyah itu adalah berpecah belah. Adalah berpecah belah. enam Kata Al-Imam asy rahimahullah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Muwafaqat. Nah, yang ini dimuat oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fathu Ar-Rabbani fi Raddi ala Abil Hasan As-Sulaimani. Kitab Al-Fathu Rabbani, kitab yang beliau tulis sebagai bentuk bantahan terhadap Abul Hasan As-Sulaimani atau yang dikenal dengan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Karena Abul Hasan al Ma'ribi juga menyerukan perpecahan-perpecahan mirip seperti apa? seperti Muhammad ibnu Hadi. Maka beliau menukilkan sebagai uh, nasihat kepada kaum muslimin. Menukilkan kalam al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi wa qala aydan. dan beliau juga berkata karena sudah beliau nukil pada apa paragraf sebelumnya perkataan al-Imam Asy-Syatibi. Wa qala aydan, beliau rahimahullah taala juga berkata faslun pasal waliha ulail firak khawas wa alamatun fil jumlah. Pasal dan mereka ahlul bid'ah dan ahlul batil punya kekhususan serta punya tanda-tanda secara global fil jumlah wa ammat fit tafsil dan juga tanda-tanda secara enam eh, secara terperinci am nah, amal alamat dan juga tanda-tanda fi at-tafsil, tanda-tanda secara terperinci. Amma alamatul jumlah adapun tanda-tanda dan ciri khas ahlul bidah dan ahlul batil secara global fasalasun, maka ada tiga kata beliau. Ihdaha ciri khas yang pertama pada diri ahlul bidah ialah al-furqah. Demikian kata imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Beliau beliau yaitu imam Asy-Syatibi melanjutkan allati nabbaha 'alaiha qauluhu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' Ciri khas mereka ahlul bidah yang pertama ialah al-furqah, perpecahan, suka berpecah belah. Berarti kan sama dengan ahlul jahiliyah. Karena memang ini tadi disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullah taala perkara penting, empat perkara penting dan ini nomor dua. Empat perkara penting yang Rasul alaihi salatu wasallam menyelisihi kebiasaan ahlul jahiliyah. Nah, Ciri khas ahlul bid'ah yang pertama ialah al-furqah, perpecahan allati nabbah 'alaiha qauluhu ta'ala yang telah diingatkan. Nam, ciri khas ini untuk dijauhi maksudnya yang sudah diingatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka wa kanu syi'an sementara mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok lasta minhum fi syai' sungguh wahai Muhammad kamu sedikit pun dan sekalipun bukan bagian dari mereka sama sekali nah wa qauluhu dan juga telah diingatkan dalam firman Allah jalla wa ala yang lainnya wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu di surat Ali Imran ayat ke-105 dan janganlah kalian kata Allah Subhanahu wa taala janganlah kalian wahai kaum mukminin kalladzina tafarraqu wakhtalafu kondisinya seperti orang-orang yang tafarraqu yang berpecah belah wakhtalafu serta berselisih tidak mau bersatu wa ghairu dzalika minal adillah dan dalil-dalil yang lain selain dari kedua ayat di atas kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah kemudian beliau yakni Al-Imam Syatibi juga uh, melanjutkan qala ba'dul mufassirin, sebagian para ulama pakar ilmu tafsir menyatakan atau menjelaskan saru firaqan mereka ahlul bidah, ahlul batil, ahlul fitan. Mereka menjadi firaq, menjadi berkelompok-kelompok. Apa alasannya? litibai ahwaihim, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa bi mufaraqatid din dan mereka menjadi berpecah belah, menjadi bersekte-sekte karena mufaraqatuddin. Menyelisihi ajaran agama, menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, tashattata ahwa'uhum faftaraku. Nah, tashattata ahwa'uhum. Yang mana? hawa nafsu mereka pun centang perenang. Keinginan mereka, targetnya mereka dan juga enam eh, hawa nafsu mereka, cara berpikirnya mereka, ideologi yang dianut tafarrok, tata, Centang perenang. Ya, faftaraku, maka otomatis hasilnya mereka pun terpecah belah. Hasilnya mereka pun terpecah. Wa huwa qauluhu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an" Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka dalam keadaan mereka bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Naam. Kenapa? Eh, litafarruki atau li eh, Naam, litibai hawa limu farqatud din karena menyelisih agama litasyattuti ahwaihim thumma bara'ahu Allahu minhum biqaulih lasta minhum fi syai' kemudian Allah Subhanahu wa taala ya membersihkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari dari sunnahnya mereka Sunnahnya ahlul kitab berpecah belah. Membersihkan Nabi Muhammad alaihissalam dari sunnahnya mereka. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lasta minhum fi syai' Kamu wahai Muhammad. Bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sama sekali bukan bagian dari mereka. Bagian dari kaum yang suka berpecah belah. Bukan. Orang yang suka berpecah belah pasti menyelisih ajaran Nabi. Orang yang suka berpecah belah pasti menyelisih ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang yang berpecah belah pasti tidak di atas jalan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang yang berpecah belah pasti tidak di atas sirotol mustaqim. Wahum ashabul bid'ah. Dan mereka itu kata Imam asy syafii rahimahullah taala adalah ashabul bid'ah adalah tokoh-tokoh ahlul bidah wa ashabul dalalat dan para tokoh-tokoh yang menyimpang dan sesat wal kalamu fi malam ya'dhanillahu fihi wala rasuluh yaitu orang-orang yang berbicara atas nama agama dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pula diizinkan oleh rasulnya. Nah, ini alamat ya Kata Imam Syatibi rahimahullahu taala mereka itu firq, firqah, firqah ya, punya khawas, punya ciri khas, punya tanda-tanda khusus <clears throat> secara umum apa? Furqah. Yang pertama adalah apa? Al-furqah. Perpecahan. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali hati-hati as-salafiyin dan menyatukan mereka dan para doa dan para asatidah di atas jalan yang lurus, di atas bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang juga dinukil oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang ini dinukil dari Majmu' Fatawa. ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم Oleh karenanya, Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang diberi jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka disifati bahwasanya kelompok tersebut adalah ahlus sunnah wal jamaah pengikut sunnah dan berjamaah bersatu wahumul jumhur akbar ya mereka adalah jumhur yang terbesar siapa yang bersatu ya yang bersatu di atas ajaran din, di atas ajaran sunnah. Wassawadul a'zom. Ya. Wa amal firq al-baqiyah. Adapun firqah-firqah selainnya, sisanya itu 72 golongan. Fa innahum ahlu syudud. Bahwasanya mereka, walaupun 72 golongan ya, jumlahnya banyak. Yang firqah najiyah satu kelompok. Tetapi mereka jumhurul akbar. Mereka sawadul a'zam. <clears throat> Tetapi yang 72 yang jumlahnya lebih banyak tadi itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai ahlus syudud. Orang-orang yang berpemikiran dan dan berideologi nyeleneh, aneh. Ahlu tafarruq. Yang suka berpecah belah. Wal bid'ah sebagai ahlul bid'ah wal ahwa dan para pengekor hawa nafsu wala tablughul firaq min haula'i qariban min mablaghil firqatin najiyah fadlan an an takuna biqadariha maka kedudukannya ukurannya mereka tidak bisa sama sekali untuk menyamai ya bukan menyamai ya afwan <clears throat> untuk bisa uh, mendekati ya untuk bisa mendekati dari kadar atau kedudukan al firqaan an-najiyah. Terlebih lagi untuk bisa sama, mendekati aja ndak. Apalagi bisa sama. Bal qad takunul firqatu minha fi ghayatil qillah. Bahkan terkadang pula salah satu firqah dari 72 tersebut fi ghayatil qillah pada puncak keterasingan pada puncak apa keterasingan yang penting kata Syekh ya kata Syekhul Islam wa syi'aru hadhil firaq mufaraqatul kitabi was sunnah dan syiarnya firqah-firqah ini kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang ini apa mufaraqatul kitabi was sunnati wal ijma' menyelisihi berpisah dengan Al-Qur'an dan sunnah berpisah pula dengan ijma' salaful ummah ya berpisah meninggalkan apa meninggalkan naam Alkitab, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ajaran sunnah, wal ijma' nah. Prinsip untuk bersatu adalah prinsip yang sudah mujma'un alaihi, prinsip yang sudah disepakati. Barakallahu fikum. Wa qala aidan dan beliau juga berkata yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau juga berkata Wa ta'lamuna anna min qawa'idil 'azimati allati hiya min jima'id din ta'liful qulub واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين Kalian telah mengetahui kata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Sebagaimana kalian telah mengetahui anna minal minal qawaid al-azimah di antara kaidah-kaidah yang agung, kaidah-kaidah syariat yang besar dan agung yang merupakan ajaran inti agama yang merupakan apa? mencakup cakupan ajaran agama ini adalah takliful kulub. Ya. Lembutnya hati-hati para pemeluk Islam wajtima'ul kalimah dan terkumpulnya kalimat artinya bersatu. Wasalahu dzatil bayyin dan bagusnya hubungan antar sesama pemeluk agama Islam. bagus hubungan bersatu ya bersatunya hati dan fisik mereka di atas ajaran din, di atas as-salafiyah. Fa allah ta'ala yakul. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fattakullaha wa aslihu dhata bainikum." Ini ajaran prinsip agama. Bertakwalah kalian kepada Allah wa aslihu dhata bainikum dan perbaikilah dhata bainikum hubungan kalian. Ya. Perbaikilah orang-orang yang sedang berselisih. Wa dan Allah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat yang lainnya surat Ali Imran wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah dengan tali agama Allah Jalla wa'ala kalian semuanya dan jangan tafarruq jangan berpecah belah nah wa yakul dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam ayat yang lainnya ولا takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولا تكونوا dan janganlah kalian wahai kaum muslimin kaum mukminin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk serupa untuk tasyabbuh Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarroku berpecah belah, waktalafu serta berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datangnya ayat-ayat Allah. Setelah datangnya ayat-ayat Allah menghakimi perselisihan kalian. Nah, jangan ber, jangan berselisih. Jangan berpecah. Jangan seperti mereka. Wa ulaika lahum adzabun azim dan mereka akibat perbuatannya yang tetap memperkok eh, memperturutkan dan mempertahankan perpecahan mereka, perselisihan mereka. Lahum azabun azim. Bagi mereka azab yang sangat-sangat besar dan pedih. Wa amthalu dhalika minan nusus allati ta'muru bil jama'ati wal i'tilaf wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf. Dan ayat-ayat eh, dan ayat-ayat semisal yang berisi anjuran perintah untuk berjamaah ya bersatu berhubungan yang baik serta melarang dari perpecahan dan perselisihan. Wa ahlu hadzal asl Nah, dan orang-orang yang mengikuti prinsip ini hum ahlul jamaah. Mereka adalah ahlul jamaah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah. Sebagaimana pula orang-orang atau kelompok-kelompok yang keluar ya dari prinsip ini adalah hum ahlul furqah. Mereka adalah ahlul furqah, orang-orang yang berpecah belah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mencintai persatuan, berada di atas persatuan di atas din. Sementara ahlul bidah dan ahlul ahwa keluar dari apa? Dari prinsip-prinsip ini. Di dalam kitab Al-Istiqamah sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, di dalam kitab Al-Istiqamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyatakan wal bid'atu makrunatun bil furqah yang namanya kebid'ahan itu selalu berjalan beriringan, berdampingan dengan furqah dengan perpecahan itu mesti dan itu pasti. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah sebagaimana sunnah itu selalu berjalan beriringan dengan al jamaah. Nggak mungkin sunnah itu akan apa? Akan berjalan dengan furqah nggak mungkin mesti apa? Mesti selalu berjalan dengan persatuan, dengan jamaah. Begitu pula bid'ah selalu diiringi dengan perpecahan, Gak mungkin enggak. Taib. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah. Maka disebut orang yang bersatu di atas din ahlu sunnah wal jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula disematkan istilah ahlul bid'ah dan ahlul furqah alul bid'ah orang yang suka berpecah belah. Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini. Pak insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya dan juga as-salafiyun dan para duat di atas sunnah, di atas al-haq, di atas bimbingan para ulama una dan semoga Allah Jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas naam uh, jalan yang lurus dan di atas rel istiqomah. Amin ya rabbal alamin wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.